Surah Al-Dhariyat Bismillahirrahmanirrahim والذاريات ذروا Demi angin yang menerbangkan debu فالحاملات وقرا Demi awan yang mengandung hujan فالجاريات يسرا Demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah فالمقسمات أمرا Demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sesungguhnya hari pembalasan itu pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. إنكم لفي قول مختلف Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat يؤفك عنه من أفك Dipalingkan darinya orang yang dipalingkan قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Dikatakan kepada mereka, Rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. إن المتقين في جنات وعيون Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan mata air-mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. وبالأسحار هم يستغفرون Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. وفي الأرض آيات للموقنين dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan? Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين Sudah sampaikah kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون Ketika mereka masuk kepada Ibrahim, lalu mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun menjawab salam. Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين Maka diam-diam Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dia membawa daging anak sapi gemuk yang dibakar. فقربه إليهم قال ألا تأكلون Maka dia menghidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, Mengapa kamu tidak makan? فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم Maka Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, Janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم Kemudian istrinya datang memengkik, lalu menepuk wajahnya sendiri. Seraya berkata, Aku ini seorang perempuan tua yang mandul. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Mereka berkata, Demikianlah Tuhanmu berfirman, Sungguh, dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ibrahim berkata, Apakah urusanmu yang penting wahai para utusan? Mereka menjawab, Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut yang berdosa. لنرسل عليهم حجارة من طين agar kami menimpakan azab kepada mereka berupa batu-batu dari tanah yang keras, مسومة عند ربك للمسرفين yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada dalam negeri kaum Lut itu. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين Maka kami tidak mendapati dalam negeri kaum Lut itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم Dan kami tinggalkan suatu tanda dalam negeri itu bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون Tetapi Fir'aun dan bala tentaranya berpaling dan berkata, Musa adalah seorang tukang sihir atau orang gila. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم Dan juga pada kisah kaum Ma'ad, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم Angin itu tidak membiarkan sesuatu pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين Dan juga pada kisah kaum Thamud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, maka mereka disambar petir, sedang mereka melihatnya. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Dan sebelum itu, kami telah binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. Dan langit telah kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi telah kami hamparkan, maka kamilah sebaik-baik yang menghamparkan. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين Maka segeralah kembali kepada Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang menjelaskan dari Allah untukmu. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Dan janganlah kamu menjadikan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang menjelaskan dari Allah untukmu. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Demikianlah, setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, mereka pasti mengatakan, dia itu tukang sihir atau orang gila. أتواصوا به بل هم قوم طاغون Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang mereka katakan itu? Sebenarnya, mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Sesungguhnya Allah, dialah pemberi rizki, yang memiliki kekuatan, lagi sangat kokoh. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk mempercepat azab itu. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka.